Channel Fitnah mengatakan baru-baru hari ini, ya berapa lalu tentang masalah apa? Plagiat, plagiat, plagiat. Uh, katanya uh, min Minhajul Asar dalam buku tentang tajwid melakukan plagiat Coba lihat yang senada dengan ucapan Gogoyun ini dalam channel ini sekarang beberapa hari kemarin membuka masalah ini, berteriak. Nah, coba lihat ada sekian orang ikut-ikutan menyuarakan atba kulli naik. Pengikutnya naik, naik ini oh, berteriak, ngomong ini berceloteh diikuti. Padahal Ternyata hakikatnya syubhat. Seperti itu. Ini kalau kita masa bicara plagiat, kitab tajwid itu, kalau antum tahu yang dilakukan atau ditulis oleh Ma'had bin Hajul Asar, pada mukodimahnya itu disebutnya sudah disebutkan, ya, bahwa penulis itu memang mengambil metode dari kitab yang selama ini dipelajari. Kitab yang selama ini dipelajari disengaja memang tidak disebutkan oleh penulis karena memang kitab itu penulisnya bukan ahlu sunnah. Ini alhamdulillah dari pihak Ma'had Minhajul Asar Jember berusaha untuk membuat sendiri tapi menyebutkan kalau plagiat itu tidak menyebutkan. Ya. Mencuri hasil karya orang lain. Kalau ini disebutkan sebetulnya. Tapi tidak disebutkan siapanya dan kitabnya karena ingin dalam rangka tarbiyah kepada anak-anak jangan tertipu. Itu kitab bukan kitabnya ahlu sunnah. Seperti tapi disebutkan, kemudian disebutkan pelagiat. Alhamdulillah kita sempat tanyakan ke uh, sebagian masyaih, nggak ada masalah. Nah ini kalau masyaih ahlu sunnah. Seperti itu. Nah, nah karena disebutkan pada mukadimahnya itu, kalau pelagiat itu dia mengaku-aku itu hasil karya dia. Kan seperti itu ya. Tiba-tiba yang lain-lainnya ikut-ikutan berceloteh, bersuara. Dengan nada yang sama. Seperti itu. Selaras. Maka hati-hati. Termasuk dari hatnya salaf. Itu al-hadar minal gogo Hati-hati mawas diri dan juga mentahdir ghawgha dan para pengikutnya yang disebut atau yang dikenal dengan Ghaghaiyin.